saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan bagi kita semuanya ini. Saya ingin mengingatkan diri, eh, kepada diri saya pribadi dan demikian juga kepada sekalian saudaraku sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan suatu kenikmatan yang sangat besar di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kenikmatan yang menjadi cita-cita oleh eh, bagi setiap umat dan menjadi tujuan bagi setiap negara yang dengannya diterap, ditetapkan anggaran yang dengannya ditetapkan pasukan tentara dan karenanya dan dalam rangka mempertahankan kenikmatan tersebut terjadi berbagai macam pertempuran dan peperangan. Allah ketahuilah kenikmatan nikmatul am, nikmat keamanan nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada hambanya yang dengannya mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketenangan yang dengannya mereka bisa belajar dengan tenang yang dengannya mereka bisa mengasuh keluarga dan anak-anak mereka dengan penuh ketenangan yang dengannya pula mereka bisa menjalankan berbagai macam amalan ketaatan kurubat ilallah subhanahu wa taala dan manakala nikmat tersebut dicabut atau terganggu atau diambil sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala berapa banyak kemaslahatan yang seluruhnya mereka wujudkan, mereka lakukan terhalang bahkan terkendala bahkan hilang sama sekali. Saudaraku yang semoga dirahmatin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pentingnya nikmatul aman, nikmat keamanan tersebut dan dikarenakan besarnya kedudukan nikmat aman tersebut, maka Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil Ali salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim sebagai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang 126 Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil berdoa Rabbi ta'al hada baladan amina warzuq ahlahu man minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir Rabbi Rabbi ta'al hada baladan amina Ya Rabb kami, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman sentausa. Warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir dan anugerahkanlah kepada penduduknya rizki berupa buah-buahan yaitu bagi siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam ini. Beliau mohon kepada Allah Azza wa Jal. Berdoa mohon keamanan. Sebelum beliau berdoa memohon rizki bagi penduduk Mekah Al-Mukarramah. Yang demikian dikarenakan nikmatul aman. Nikmat keamrah, nikmat yang daruriyah Nikmat yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Dikarenakan rizki yang mereka dapatkan, rizki yang mereka peroleh, yang mereka hasilkan, mereka tidak dapat menikmati rizki tersebut bersamaan dengan rasa bersama dengan rasa khauf, bersama dengan yang rasa takut yang menghinggapi hati mereka dan hilangnya rasa aman dari mereka. Bahkan makanan yang paling mereka yang paling menggugah selera mereka, dan minuman ataupun buah-buahan yang sangat mereka senangi, mereka tidak akan bisa menikmatinya bersamaan dengan hilangnya nikmat aman tersebut. Bahkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib mereka tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa menunaikan dengan penuh ketenangan, eh, tidak bisa mewujudkan dengan baik bersama dengan jiwa mereka terancam atau keluarga dan harta mereka terancam. Saudara yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum Quraisy akan nikmatul aman yang Allah berikan kepada mereka. Setelah sebelumnya mereka adalah bangsa yang bercerai-berai dan saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Saling berperang, saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dengan datangnya ke Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW alaih Allah gantikan semua ini dengan ketenangan. Maka Allah ingatkan mereka dengan dengan firman-Nya, "Li'ila fi Quraisy." ila fihim lihzat asyita iwas saif, faliyabudu falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf li ila fi kureis untuk kebiasaan kaum kureis. ila fihim rihlat asyita iwas saif, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin. Faliyabudu rabb hadzal bait hendaknya mereka beribadah, menyembah kepada Rabb penguasa rumah ini, rumah Ka'bah Al-Musyarrafah. Artinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa aman kepada mereka sebagai ganti dari rasa takut yang mengancam mereka dan keluarganya, maka hendaknya mereka bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah Rabb hadzal bait Rabbul Ka'bah Al-Musyarrafah Alladhi at'amahum min ju' yaitu Rabb yang telah memberikan makan dari mereka sehingga mereka bisa menahan lapar wa amanahum min khauf dan Rabb yang telah memberikan rasa aman kepada mereka di rasa takut yang menghinggapi mereka. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-67. Ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk Mekah, "Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafun nasu min haulihim." afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun tidakkah mereka memerhatikan tidakkah mereka memikirkan dan merenungkan tidakkah mereka pada suatu hari mereka berpikir mengingat akan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka anna ja'alna haraman amina kami telah menjadikan negeri mereka negeri yang haraman amina negeri yang suci dan aman sentosa wa nasu min haulihim sementara orang-orang yang lainnya sementara umat yang lain di sekitar Mekah mereka saling berserak mereka saling merampok mereka saling menyerang antara satu dengan yang lainnya afabil batil yu'minun apakah kepada kebatilan mereka beriman wa bi yakfurun dan terhadap kenikmatan Allah justru mereka mengkufurinya saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Dikarenakan pentingnya nikmatul aman wal aman, nikmat keamanan ini. Maka Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi beliau berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan bagi dirinya dan umatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimallahu taala. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban rahimallahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hilal melihat tanggal 1 Hijriah dengan terbitnya hilal maka beliau berdoa mohon kepada Allah Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman ya Allah jadikanlah terbitnya hilal ini terbitnya hilal ini beriringan dengan rasa aman dan keimanan bagi kami dengan keselamatan dan keislaman ya Allah jadikanlah terbitnya hilal ini beriringan dengan taufik darimu kepada kami untuk suatu yang kau cintai dan kau ridai. Rabbuna wa Rabbukallah. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di awal bulan yang ditandai dengan terbitnya hilal. Beliau mohon kepada Allah keamanan yang menyertai terbitnya hilal tersebut. Ini menunjukkan pentingnya nikmatul aman bagi umat ini yang dengannya mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketenangan. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dikarenakan pentingnya kedudukan al-nikmatul aman dan tingginya kedudukan dalam kehidupan umat manusia, maka syariat Islam at-tahirah al-mutahharah yang datang min indillahil azizil hamid melarang segala perbuatan yang akan mengganggu dan menyentuh nikmatul aman wal aman wal istiqrar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya dan segenap kaum muslimin untuk melakukan per, segala perbuatan yang akan mengakibatkan terganggunya nikmat aman bagi segenap kaum muslimin. Diriatkan Imam Baihaqi rahimallahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rawwa'a mu'minan lam yu'amminillahu raw'atahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjadikan rasa takut di hati seorang mukmin, dia menakut-nakuti saudaranya kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan rasa aman baginya ketika dia merasa takut pada hari kiamat. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dilihatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdurrahman ibni Abi Laila Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim, ai haram, la yajuz. Dilarang bagi seorang muslim untuk menjadikan rasa takut di hati seorang muslim yang lainnya. Yang demikian dikarenakan rasa takut atau teror atau yang semisal dengannya akan mengganggu segala aktivitas kaum muslimin mengganggu ibadah mereka, mengganggu aktivitas mereka dalam keseharian mereka, dalam mengasuh keluarga dan anak, dalam mengais rezeki ataupun dalam kemaslahatan kemasraan yang lainnya.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 Nikmatul aman adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia dan terkadang akan terasa besarnya nikmat tersebut dan agungnya nikmat tersebut ketika nikmat tersebut dikurangi atau bahkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min zawali ni'matihi wa nuzul uqba eh, wa nuzul niqamihi. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan bagaimana rasa dan keadaan yang menghinggapi saudara-saudara kita yang mana di negeri mereka sedang dilanda dengan peperangan ataupun dengan pertempuran. Sebagian yang dialami saudara-saudara kita yang ada di Palestina ataupun yang ada di Yaman ataupun yang lainnya. Jiwa mereka terancam, keluarga mereka terancam, harta benda mereka terancam, aktivitas mereka terancam, bahkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala terancam. Maka hendaknya kita bersyukur atas nikmatul aman yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada waliyat, kepada ulatu umurina, kepada pemerintah kita yang telah memberikan keamanan bagi kita semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul aman itu akan terjaga keberadaannya di tengah-tengah kaum muslimin bahkan Allah akan nambahkan ketika kaum muslimin menjalani sebab berkesinambungan keberadaan nikmatul aman tersebut di antara sebab yang akan yang dengannya akan terjaga nikmat aman bersama dengan kaum muslimin adalah al-iman wa tauhid wa iqamati syar'illahi azza wa jal. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah serta kita berusaha untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dan keluarga kita atau masyarakat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus shalihaati" la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wala yubaddilannahum wala la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadallahum wala yumakkin wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim sungguh Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah sebagai pemimpin di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan umat sebelum mereka sebagai khalifah di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum dan sungguh Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna dan sungguh Allah akan menggantikan rasa takut yang menghinggapi hati-hati mereka dengan rasa aman. Ya'budunani la yusyriku nabiy syai'a Kemudian di akhir ayat Allah menegaskan kembali, siapa yang akan mendapatkan janji tersebut? Allah akan kokoh, Allah akan ridhoi agama mereka, Allah akan kokohkan dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Allah kata ya budunani la yusriku nabi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan mereka tidak menyekutukanku. Maka bila kita menginginkan keamanan ini tetap bersama dengan kita dan berkesinambungan dan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala fa'alaina maka wajib bagi kita semua baik segenap kaum muslimin rakyatnya ataupun pemimpinnya pejabatnya ataupun yang lainnya untuk mereka senantiasa bertakwa kepada Allah mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang zahir ataupun yang batin kemudian yang berikutnya di antara sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmatul aman bagi segenap kaum muslimin yaitu dengan kita mensyukur nikmat aman dengan kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan demikian juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yasnaun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan sebuah perkampungan yang dahulunya kampung tersebut aminatan mutmainnatan penuh dengan keamanan dan ketenangan bagi penghuninya dan penduduknya. Ya'tiha rizquha ragadan dan kulli makan. Rizki mereka datang dengan melimpah dari segala arah. Dari langit, dari bumi, dari kanan, dari kiri, dari depan dan belakang. Allah datangkan rizki kepada mereka. Fakafarat bi'an umillah. Akan mereka kufur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Fa'adzaqahallahu libasal ju' maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan wal khaufi dan Allah timpakan kepada mereka pakaian rasa takut bima kanu yasnaun dengan sebab apa yang mereka perbuat itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaina bisyukri wa alaina bittaqwallah. Wajib kita untuk syukur kepada Allah, bertakwa kepada Allah bi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nikmat aman bersama dengan kita semuanya. Kemudian yang berikutnya saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara upaya kita untuk menjaga nikmat Eh, nikmatul aman adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah jadikan rasa aman bagi kita semuanya sebagaimana tadi telah kita sebutkan doa Nabi Allah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ibn Hibban ketika beliau melihat hilal maka beliau berdoa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman ila akhirih doa adalah merupakan sebab salah satu sebab dan merupakan silah senjata bagi kita Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keberan nikmat terus aman terus bersama dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsiran mazida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahu samiun qaribun mujibud ya rabbal alamin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma aslih lana wulata umurina Allahumma wafiqhum likulli likulli syai'in yu'addi ila wal ibad Allahumma umurina بذات بطانة صالحة يدلهم الخير ويقودهم إلى الخير يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة